Anda kalau hijrah jangan takut kehilangan dunia. Buka Quran surah ke-51 ayat 22. Lihat kalimatnya. Hei manusia, di langit itu rizki kalian sudah saya tetapkan. Akan saya berikan. Jangan takut itu tertukar. Lihat. Rizki Anda kata Allah sudah ditetapkan, dijanjikan, diberikan dan tidak akan tertukar. Demi Allah saya katakan, rizki kita itu sudah diatur. Yang belum jelas itu surga kita. Ya anda jangan takut kalau hijrah kehilangan rezeki mustahil. Mustahil. Setiap hamba Allah yang terlahir sudah ditetapkan kadar rizkinya dan tidak akan pernah berkurang sampai dia wafat. Begitu dia wafat, tidak akan pernah wafat kecuali semua rizkinya terpenuhi selesai. Cuma memang dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Sebab kalau diberikan secara langsung diketahui, maka manusia tidak akan pernah merasa semangat untuk mencarinya.